Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد Ikhwani Fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Kita insyaallah ta'ala kembali melanjutkan pelajaran kita dan kajian kita di malam hari ini. Kajian membaca makalah Fadilatul Syekh Abdullah atau Doktor Abdullah bin Salfiq Al-Wafiri Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Hakikatul Manhaj As-Salafi wa Hajatul Ummatil Masati Ilaihi fi Najatiha wa Intisariha ala A'daiha dan kita insyaallah taala akan memasuki biiznihi subhanah atau masih di bagian akhir dari pasal pertama. Masih di bagian akhir insyaallah taala pada pasal yang pertama dan semoga Allah berikan kemudahan untuk kita selanjutnya memasuki pasal yang kedua. Barakallahu fikum. Taib. Qala Asy-Syaikh Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri hafizahullahu taala Mungkin kita sedikit murojaah dari apa yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Qala Al-Bukhari rahimahullahu taala fi Kitabil Ilm. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam Kitab Al-Ilm beliau menyatakan bab kaifa yuqbadu al-ilm. Bab bagaimana ilmu itu bisa yukbal dicabut atau hilang. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Abi Bakar ibn Hazm. Maka seorang tabi'in yang mulia Umar bin Abdul Aziz menulis sebuah risal atau surat kepada Abu Bakar ibn Hazm. Beliau menyatakan kepada Ibn, uh, Abu Bakar ibn Hazm, "Unzur ma kana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faktubhu. Cobalah engkau lihat wahai Abu Bakar ibnu Hazm. Ma kana min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam semua ucapan yang termasuk bagian dari hadith Rasul alaihi salatu wasallam maka catatlah maka tulislah maka bukukanlah fa inni khiftu durusal ilm wa dhihabal ulama. Kata Umar bin Abdul Aziz, karena sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan akan sirnanya ilmu, akan semakin memudarnya ilmu, wa dhihabul ulama, dan kepergian para ulama, wafat dan meninggalnya mereka. Wala taqbal illa hadithan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tafshul ilma dan janganlah engkau menerima dalam tulisan dan catatanmu tersebut kecuali hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan yang lain-lainnya. Jangan ucapan yang lainnya. Wal tafshu al ilma dan hendaknya kau al fasha sebarkan ilmu tersebut. Wal tajlisu hatta yu'allam man la ya'lam. Dan duduklah engkau sampaikan ilmu ya, sampai betul-betul orang yang belum mengetahui itu bisa mengambil ilmu. Hatta yu'allam sampai terpelajarilah orang-orang yang belum punya ilmu. Artinya orang-orang yang punya punya ilmu bisa mengambil faedah Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra. Karena sesungguhnya ilmu tidaklah akan hilang tidak akan sirna hatta yakuna sirro sampai nanti akan menjadi samar sampai nanti akan menjadi samar barakallahu fikum thumma qala al-bukhari kata syekh Dr. Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri Hafizahullah Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan Haddathana Ismail bin Abi Uwais Kala haddathani Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Abdullah bin Amr ibn Al-As menyampaikan sanatnya sampai kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama Kata beliau alaihi salatu wassalam sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidaklah mencabut ilmu ini intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah cabut seketika Allah cabut sekaligus yantazi'uhu minan nas. Allah hilangkan secara keseluruhan dari annas dari manusia. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama akan tetapi Allah tabaraka wa taala mencabut ilmu ini dengan cara mewafatkan para ulama. Fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Apabila sudah sudah tidak tersisa seorang alim pun lagi di muka bumi, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akibatnya ganti dari meninggalnya para ulama tersebut, ganti dari tidak tersisanya seorang alim pun di muka bumi, Allah ganti keadaannya, Allah balik keadaannya. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Umat manusia ini akhirnya menjadikan orang-orang jahil sebagai ru'us, sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang dipanuti, sebagai orang-orang yang diikuti, yang didengar yang dipegangi ucapannya fasu fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm maka mereka pun orang-orang jahil yang sudah terlanjur dijadikan pemimpin sebagai pengganti para ulama yang mana mereka nggak layak untuk menggantikan posisinya para ulama karena mereka tidak mewarisi warisannya para eh, warisannya para nabi dan juga warisannya para ulama yaitu ilmu dan mereka orang-orang jahil orang-orang bodoh Akhirnya mereka pun fasu ilu, mereka pun ditanya fa'aftau bi ghairi ilmin. Maka mereka pun berfatwa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Wajar tanpa ilmu karena memang sifatnya adalah jahil, ru'usan juhala. Yang diambil, diangkat menjadi pemimpin adalah ru'us juhala orang-orang jahil. Naam, fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka pun berfatwa dan menyampaikan ilmu eh, menyampaikan jawaban mereka tanpa ilmu. Tanpa mereka pula menukil bimbingan dari para ulama dan para masyayikh. Tanpa mereka menyampaikan apa jawaban para ulama ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tanpa mereka menukilkan fatwa para masyayikh dan para ulama al-kibar maka akibatnya dari itu semuanya adalah fadallu wa adallu. Maka mereka ini para pemimpin-pemimpin yang bodoh ini tadi, orang-orang yang jahil ini yang sudah dinaikkan pangkatnya ke posisi ulama dalam keadaan mereka tidak berhak, dalam keadaan mereka tidak berada di atas ilmu. Fadallu, maka mereka pun sesat wa adallu dan mereka pun menyesatkan orang lain. Barakallahu fikum jami'an. Nah, ini Ya ikhwan barakallahu fikum dalam kitabul ilmi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang kaifa badul ilm, bagaimana cara ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana apa akibat dari dicabutnya ilmu tersebut. Dicabutnya ilmu dengan diwafatkan para ulama. Apa akibat dengan wafatnya para ulama? Sampai pun kalau tidak tersisa seorang pun, seorang alim pun di muka bumi. Maka kejahilan yang akan merata di mana-mana. Kejahilan yang akan, barakallahu fikum, merata di mana-mana. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyakum jami'an. Semalam, barakallahu fikum, kami dapat faidah dari muhadarah Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu taala yang beliau sampaikan di kota Jeddah. Nah, wallahu alam ana uh, sedikit lupa tentang judulnya, Qawaidul Usul. Isu ya, akhi. Hmm? Qawaid wal usul fi talabil ilmi. Hakata. Nah, qawaid wal usul fi talabil ilmi. Salah satu faidah yang beliau sampaikan dalam muhadarah tersebut beliau nukilkan hafizahallahu taala wa ra'ahu barakallahu fikum perkataan dari alima Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi rahimahullahu taala dalam kitab As-Sarimul Munki fi Radd ala Subuki kata alima Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi bihasabi qillati ilmi rajul yudilluhu asyaiton. Nah, tergantung sejauh apa sedikitnya ilmu seseorang, maka sejauh itulah syaitan mampu untuk menyesatkannya. Jadi, kejahilan serta kebodohan itu pangkal serta kunci nah, kesesatan seorang hamba atau kunci kemampuan syaitan untuk menyimpangkan dan menyesatkan seorang hamba. Demikian nasihat dari Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ibn Abdul Hadi. Barakallahu fikum. Tergantung sebatas mana, sejauh mana kejahilan seorang hamba, sejauh mana pula kadar sedikitnya ilmu seorang hamba maka sejauh dan sebesar itu pula lah kemampuan syaitan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kehidupan uh, nah, keberadaan ilmu dalam hidup kita merupakan keberadaan yang sangat vital. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan untuk disesatkan oleh syaitan. Tidak ada seorang pun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah di antara kita yang menghendaki untuk tidak selamat. Kita semuanya ingin selamat. Kita semuanya tidak ingin menjadi orang-orang yang disesatkan oleh syaitan, yang berhasil syaitan untuk menyeret kita ke dalam jurang-jurang penyimpangan, jurang-jurang kesesatan, jurang-jurang bid'ah dan jurang-jurang fitnah. Nah, maka kuncinya apa? Kuncinya adalah ilmu. Lalu bagaimana ilmu itu bisa dipelajari? Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana ilmu itu bisa diambil? Bagaimana ilmu itu bisa ditimba? Bagaimana ilmu itu bisa dipelajari? Min ghairi afwahil ulama. Selain dari lisannya para ulama, dari mana? Dari mana orang akan berada di atas hidayah? Berada di atas naam al khair. Kalau mereka mengambil ilmu tersebut dari selain para ulama. Nah, nah ini di sini kita diajari dalam nah, eh, pasal pertama ini bagaimana kembali kepada ilmu, irtibat kepada ilmu dan irtibat kepada ahlul ilm, kepada para ulama itu merupakan aslun min usuliddin. Hatta sampai kata Syekh Abdullah bin Salfiq al dzafiri hafizahullah wa anna hadza mimma awsallahu bih. Dan ini merupakan salah satu wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada umat manusia rujuk ilal akabir rujuk ilal ulama rujul ilal ulama kalau seseorang itu nah, tidak mau kembali kepada para ulama maka dia akan didatangi oleh kejahilan penyakit yang akan ditimbulkan oleh kejahilan ialah meningkatnya kemampuan syaitan untuk menyerdia dalam kesesatan fanas Allah assalamatu wal afiyah Kemudian fa jazallahu nah, Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdullah Ibn Salfiq Al-Dhafiri wa kadzalika Asy-Syaikh Ad-Doktor Al-Ustaz Ad-Doktor Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahumallahu taala anna wa 'anil muslimina khaira. Kemudian kita melanjutkan membaca penjelasan dan pemaparan Syekh Abdullah bin Salfiq al zafiri hafizahullah taala selanjutnya qala hafizahullah rawa ad-darimi bisanadihi ila Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu Nah, di sini juga Syekh ingin mengajarkan kepada kita semuanya tentang pentingnya barakallahu fikum kembali dan merujuk kepada ilmu dan ulama' Rawa ad-Darimi bi ila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qal. Al-Imam Ad-Darimi meriwayatkan sebuah riwayat dari sahabat eh, membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Kaifa antum idza labisatkum fitnatun?" Naam bagaimana kondisi kalian? Kira-kira gimana bagaimana kondisi kalian? Idza labisatkum fitnatun. Kalau ternyata kalian dihadapkan pada kondisi nah, dihadapkan kepada fitnah atau diliputi oleh fitnah. Berpakaian dengan fitnah, lah bisa mengenakan fitnah maksudnya. Artinya apa? Terliputi dengan fitnah. Ya, fiha nam yahramu fihal kabiru. Orang-orang yang orang-orang tua itu betul-betul semakin renta pada apa? Pada fitnah ketika melanda, semakin renta. Wa yarbu fiha as-saghir. ويتخذها ويتخذها الناس sunnatan Nah, semakin dan anak kecil pun juga akan semakin apa? Semakin kecil tambah kecil. Anak kecil pun semakin tambah apa? Semakin tambah ke kanak-kanakan robba. Nah, wa nasu sunnatan dan umat manusia ini menjadikan fitnah tersebut sebagai sunnah. Terbalik keadaannya. Yang tadinya fitnah dianggap fitnah. Tetapi karena kondisinya sudah berbeda, sudah terkena fitnah, akhirnya kondisi fitnah pun di, dikira apa? Dikira sunnah. Yattakhiduhan nasu sunnatan. Yang fitnah itu sudah dianggap sebagai sunnah. Nas'alullah as-salamatul afiyah. Fa'idha ghuyyirat, qalu ghuyyiratis sunnah. Namun ketika fitnah itu dirubah, fitnah itu diringkari, fitnah itu dibantah, fitnah itu dijelaskan, apa kata umat manusia yang kondisinya sudah terbalik? Ingkala batil mawazin. Timbangan umat manusia sudah terbalik. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Yang sunnah dianggap fitnah, yang fitnah dianggap sunnah. Apa kata mereka ketika kondisi fitnah tersebut? Ghuyratis sunnah. Ketika fitnah itu diingkari. Ketika fitnah itu dibantah. Ketika fitnah itu ditahdir. Dijelaskan kejelekan dan keburukannya oleh para ulama, ditahdir oleh para ulama, justru umat manusia berkata ghairatis sunnah. Sungguh sunnah telah dirubah. kalau wa mata dzalika ya Aba Abdurrahman. Maka murid-murid Abdullah bin Mas'ud yang mendengarkan nasihat beliau tersebut bertanya, "Wa mata dzalika ya Aba Abdurrahman? Kapan sih keadaan itu wahai Abu Abdurrahman akan terjadi?" kapan kondisi yang kau ceritakan ini betul-betul akan terjadi peristiwa itu. Qala idza kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Naam. Maka Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, "Qala idza kathrat qurra'ukum ketika qurra kalian, para penghafal Al-Qur'an kalian itu semakin banyak." Kondisi para penghafal Al-Qur'an banyak, bukan sedikit, banyak. Wa qallat fuqaha'ukum dan orang-orang fakih di kalangan kalian justru malah sedikit. Orang-orang fakih yang betul-betul fakih, punya fikih, memahami ilmu agama tidak hanya sekedar hafal, enggak. Tetapi ya ta'allam al-nami ta'allamul kitab eh, Allah ilman wa amala. Ya ta'allamus sunnah ilman wa amala. Mempelajari sunnah, ilmu dan amalnya sekaligus. Faqih, fuqaha. Ya. Orang-orang fakihnya itu sedikit. Orang-orang yang mempelajari agama dan mengerti agama tersebut serta ya'mal bihi mengamalkannya qallat sedikit namun para al-qurra para penghafal Al-Qur'an semakin banyak yang hafal Al-Qur'an dan berilmu yang berilmu banyak wa riwayah dan memperbanyak riwayat riwayat-riwayat ilmu riwayat ahadis riwayatul athar minas sahabah wat tabi'in kathurat. Banyak, nggak sedikit. Amat banyak. Tetapi orang-orang yang fakih, orang-orang yang betul-betul mempelajarinya dengan penuh keseriusan, kesungguhan, dan mengamalkannya. Kalil, sedikit. Nah. Ini kondisi apa? Yang fitnah akan dianggap sebagai sunnah, yang sunnah akan dianggap sebagai bid'ah inqalabatil mawazin. Kapan itu? Bukan pas ketika penghafal Al-Qur'an itu sedikit, enggak, banyak. Wa kathrat umara'ukum dan para amir kalian justru banyak ketika itu. Wa qallat umana'ukum. Pemimpin kalian banyak. Para amir kalian itu banyak, tetapi para umana, para pemimpin yang amin, yang amanah sedikit. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirati dan justru ya wal tumisatid dunia dan dunia itu digapai dunia itu dicari dunia itu diambil dengan amalan akhirat artinya amalan akhirat digunakan naam oleh para penghuni zaman tersebut amalan akhirat dia gunakan untuk mencari dunia yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia Nas'alullah salamatu wal afiyah. Ikhwani fid din. Rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah taala menyebutkan sebuah faidah dari yang beliau muat dalam channel resminya beliau. Beliau membawakan hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang enam yang sahih dalam musnad al-Imam Ahmad rahimahullahu taala Beliau menyatakan dan semoga hadis dan faidah ini menjadi pelajaran buat anak pribadi dan juga antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan faidah ini sebagai faidah yang menambah iman dan takwa kita semuanya kepadanya. Dan mudah-mudahan semoga Allah Jalla wa'ala mendatangkan istiqomah kepada kita semuanya sampai kita wafat nanti. Kala Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah salawatu rabbi wassalamuhu alaihi inna aktsara munafiki ummati qurra'uha Sesungguhnya mayoritas kaum munafikin pada umatku ini adalah qurra'uha para penghafal Al-Qur'annya Na'udzubillahi min dzalik Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala juga menyebutkan hadis ini dalam kitab beliau Al-Istidhkar. Dan sekaligus beliau memberikan catatan pada hadis ini beliau berkata qala wa hasbuka bima tara min tadyi'i hududil Qur'an wa kathrati tilawatihi fi zamanina hadha bil amsar wa ghairiha ma'a fisqi ahliha wallaha as'aluhu al ismata wat taufiq war rahmata fadzalika minhu la syarika lahu cukuplah bagimu wahai kaum muslimin bima tara dengan kejadian-kejadian yang engkau lihat min tadyi'i hududil Qur'an berupa sikap menyia-nyiakan batasan-batasan Al-Qur'an, melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. tilawatihi dan sementara membaca batasan-batasan tersebut banyak sekali didapati. Nah, kita dapati banyak orang menghafalkan Al-Quran, paham, ter, uh, nam, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menghafalkan ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, namun dia sendiri nggak paham kalau ternyata ayat-ayat tersebut ternyata mengkritisi dia. Tetapi dia tidak paham, ternyata ayat-ayat yang sedang ia baca ini membicarakan dia. Tetapi dia tidak paham. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Banyak ia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, banyak bahkan ia hafalkan, tetapi ia justru nah, malah tidak memahami kalau Al-Qur'an yang sedang ia baca ini membicarakan dirinya. Menyampaikan nasihat kepada dirinya. La yafham. yadri Gak faham. Serta dia tidak mengetahui. Apa makna ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ia baca cukup bagimu wahai kaum muslimin kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullah Al-Maliki rahimahullahu taala hasbuk cukuplah bagimu dengan peristiwa yang banyak kau lihat peristiwa apa tadyi'i hududil Quran disia-siakannya batasan-batasan, larangan-larangan di dalam Al-Quran yang Allah tabaraka wa ta'ala tuliskan dalam Al-Quran. Wa kathrati tilawatihi fi zamanina hadha. Sementara banyak sekali ayat-ayat ini dibaca di zaman kita ini. Bil amsar di berbagai wilayah, di berbagai kota. Wa ghairiha ma'afisqi ahliha. Dalam bersama dengan itu dalam keadaan fasiknya para penghafal Al-Quran tersebut. Wa na'udzubillahi min dharik. Wallaha as'aluhul ismata. Hanya kepada Allah lah kita meminta. Saya memohon al-ismah penjagaan serta taufik serta rahmah. Fadzalika minhu. Maka itu semuanya datang darinya. La syarik kalau tidak ada sekutu baginya artinya ismah penjagaan taufik serta rahmah itu datanya hanya dari Allah tabaraka wa taala bukan dari selain Allah. Maka oleh karenanya saya hanya memohon kepadanya. Kita memohon kepada Allah Jalla wa ala. Dijaga oleh Allah tabaraka wa taala dari hal-hal seperti ini. Dari tindakan-tindakan seperti ini atau dari sifat-sifat seperti ini hanya sekedar baca paham. Tetapi nggak ngerti apa maksudnya. Maka justru tidak tidak jarang, maka tidak heran kalau Rasul alaihi salatu menyatakan sabdanya tersebut bagi orang-orang yang hanya sekedar menghafal namun tidak mengamalkan serta tidak mengerti apa isi dari kandungan Al-Qur'an yang sedang dihafalkan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Darimi ini juga Naam. Mengajarkan kepada kita semuanya tentang apa? Tentang fitnah. Bagaimana timbangan ad-din itu berubah pada diri umat manusia. Kapan bukan malah bukan malah semakin naam sedikitnya para penghafal Al-Quran malah semakin banyaknya para penghafal Al-Quran aktsara munafiqi ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan kaum munafikin dari umat Rasul alaihi salatu wasallam adalah para penghafal Al-Qur'an. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Jalla wa ala menjaga kita dan menjaga anak-anak kita dan murid-murid kita semuanya dari sifat seperti ini. Wa qallat fuqaha'ukum dan sedikit ulamanya. Sedikit ulamanya, terlebih lagi sedikit pula yang mengamalkan nasihat para ulama. Warawa al-Baihaqi Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah taala kembali melanjutkan. rawa al-Baihaqi bi sanadihi ila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal. Al-Imam al-Baihaqi meriwayatkan nasihat Abdullah bin Mas'ud dengan sanatnya sampai kepada beliau. Ya ini maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ibadallah, tadruna kaifa yanqusul islamu minan nas?" Wahai hamba-hamba Allah, apakah kalian ini tahu bagaimana caranya Islam ini berkurang, semakin berkurang dalam kehidupan umat manusia? Qalu na'am. Maka mereka menjawab nasihat atau pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Na'am." Iya wahai Abu Abdurrahman, kami tahu. Kama yang khusus samnud seperti berkurangnya lemaknya hewan-hewan tunggangan. Semakin berkurangnya apa? Be seperti berkurangnya bobot badan hewan-hewan tunggangan kami. Wa kama yang khususi bagus saub. Seperti berkurangnya cat pakaian kita atau ber, e, memudarnya cat pakaian kita. Wa kama sudir li jaib. Dan semakin apa? Semakin Nah, beratnya dirham karena sangi panjangnya saku. Nah, fakalah hada minhu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ini bagian darinya. Ini bagian dari apa? Berkurangnya Islam. Bagian dari berkurangnya Islam pada diri pada, kehidupan manusia. Walakin aktsara min dzalik dzihabul ulama. Tetapi yang jauh-jauh lebih besar daripada itu berkurangnya Islam itu kapan? Dihabul ulama. Ketika para ulama itu wafat. Ketika para ulama itu meninggal. Ketika para ulama itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang sering kita dapat dapatkan dari para asatidah kita, barakallahu fikum. Tidak melulu ya tidak melulu para ulama itu eh, nah, hilangnya ilmu itu bukan karena apa bukan karena para ulama wafat enggak tetapi memang para ulama ada walakin nas bima'zilin anhum tetapi umat manusia ini terpisah jauh dari nah dari bimbingan dan arahan-arahan beliaunya yakunu fil hayyil aliman bisa jadi dalam sebuah kampung dalam sebuah uh, sebuah wilayah ada dua dua orang ulama, dua orang alim, fayamutu ahaduhuma fayadhhabu nisfi ilmihim. Maka meninggal salah satu ulama tersebut maka hilanglah setengah ilmu mereka. Wa yakunu fil hayyil alim fayamutu fayadhhabu bi ilmihim. Lalu kemudian di desa atau di kampung tersebut seorang ulama tinggal enam, eh, ulama tinggal satu telah meninggal salah satunya. Ulama sudah tinggal satu, fayamut lalu kemudian Allah wafatkan kembali. Fayadhabu bi ilmihim maka hilang seluruhnya ilmu mereka. Wa bidhihabil ulama yadhabul ilm. Maka dengan hilangnya atau meninggalnya para ulama, ilmu itu semakin apa? terkikis dan semakin hilang. Berikutnya kejahilan yang akan merajalela dan semakin meningkatlah kemampuan syaitan naudzubillahi min untuk menyimpangkan dan menyesatkan hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Fahadhal aslu. Kemudian Syekh Abdullah bin Salfiq al zafiri hafizahullah beliau menyampaikan kesimpulan fahadhal aslu. Maka prinsip ini wahwal ilm. Itu prinsip ilmu kembali kepada ilmu dan kembali kepada ulama aslun azimun aslun azimun wa innama ataltu fi dzikrihi li'annahu asasuddin wa yanshau anhu al-amalu wa huwa rakizatul manhajis salafi wa lubbuhu Fahadhal asal maka prinsip ini kata beliau wahwa al ilm yaitu prinsip ilmu. Yani ilmu itu bagian prinsip dari manhajus salaf. Jadi manhajus salaf itu nggak pernah bisa pisah dari ilmu. Karena memang manhajus salaf adalah manhaj yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas nah, bimbingan para sahabah. Barakallahu fikum. Ilmu ini merupakan aslun azimun, merupakan pondasi yang benar-benar agung. Wa innama ataltu fi dzikrihi li'annahu asasuddin. Dan saya Nah, memperpanjang pembahasan ini, pembahasan ilmu ini tadi, sengaja saya memperpanjang pembahasannya li annahu asasuddin karena memang ilmu syar'i merupakan asasuddin, pondasi atau landasan ad-din, landasan agama ini. Bagaimana bangunan agama kalau tidak dibangun di atas landasan yang kuat? Bagaimana agama ini bisa tegak, kokoh, kuat pada sanubari seorang hamba? Kalau ternyata agama yang ia kerja yang yang ia yakini tersebut tidak dibangun di atas ilmu. Nah. Wa yansha'u anhul amal dan dari ilmu inilah tumbuh yang namanya amal, muncul yang namanya amal. Karena memang amal itu akan dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal tersebut akan diterima. Amal tersebut akan membuahkan iman, akan membuahkan ketakwaan kalau dibangun di atas ilmu. Iman akan mendatangkan pahala. Iman, enam amal akan membawa pelakunya kepada mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin dekat setelah beramal. Kapan? Ketika memang dibangun di atas ilmu. Asasuddin wa yanshau anhul amal wa huwa rakizatul manhajis salafi wa lubbuhu. Dan ilmu merupakan rakizatul manhajis salafi, merupakan pilar penopang manhajus salaf walubbuhu dan inti dari manhaj ini. Maka nggak bisa seorang salafi terus kemudian pisah dari ilmu. Bagaimana seorang salafi akan bisa bertahan? Istiqomah. Nah, mungkin sekarang ia bisa sel, uh, nam, diterpa badai mungkin bisa selamat. Tetapi pada fitnah yang berikutnya, kalau tidak Allah selamatkan, tidak Allah beri taufik ia berada di atas ilmu. Nah, ia pun akan terhantam oleh derasnya badai fitnah dan ia pun bisa larut terbawa. Maaf. Fal manhajus salafi manhajun rabbani. Maka manhajus salafi adalah manhaj rabbani. Yaktafil kitab wa sunnata wa yuwafiqul fitrata wal aqla. Manhajus salaf merupakan manhaj rabbani yang yaktafil kitab wa sunnah iktafa qafa Yakta, eh, iktafa itu eh, enam berasal dari kata kofa. Ah. Kof, fa dan juga alif maksura. Alif maksura itu alif yang berbentuk seperti ya. Kofa. Ah. Nah, kofa ah, itu adalah tengkuk. Ya, tengkuk seseorang. Leher yang di apa? Di uh, lehernya bagian belakang. Lehernya seseorang di bagian belakangnya. Ketika seseorang dikatakan kofa atau iktafa, ia mengikuti seseorang dengan memegang tengkuknya sehingga kapanpun seseorang orang yang dipegangi tengkuknya tersebut belok maka si pengikut akan belok kemanapun ini orang yang dipegang ini ber, uh, berjalan maka orang yang memegang tengkuknya tadi itu mesti akan apa akan mengikuti kemana orang depan tadi itu berjalan nah ini dia manhajus salaf seperti ini berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sehingga kemanapun Al-Quran dan Sunnah itu mengarahkan maka manhajus salafi akan ikut berjalan, beriringan bersama Al-Quran dan sunnah. Dan, kata beliau, manhajus salafi yuwafiqul fitrata wal akla. Manhajus salafi adalah manhaj yang sesuai dengan fitrah yang bersih dan akal yang lurus. huwal manhajul ladhir tadahu Allahu li'ibadihi liislahi dinihim wa dunyahum. Dan manhaj tersebut merupakan manhaj yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Manhaj satu-satunya yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala untuk segenap hamba-hambanya li islahi dinihim wa dunyahum untuk merevisi dan memperbaiki kehidupan beragama mereka dan kehidupan dunia mereka. Wala salaha lil ibadi illa bih dan tidak akan ada perbaikan seorang hamba, istrinya, anak-anaknya, semuanya nggak akan pernah bisa jadi baik dan tidak akan terbenahi kehidupannya. Tidak akan barakallahu fikum terrevisi semua kejelekan-kejelekan tidak akan bisa apa bersih dari dirinya. Dia pun tidak akan terbentengi dari berbagai ke keburukan, terbentengi dari syirik, dari bid'ah, dari kemaksiatan, dari fitnah, dari apapun yang buruk dan jelek. Kecuali apa? Illa bihi, kecuali dengan manhaj tersebut. Kama rawi Ibnu Abdul Barr fit tamhid bisanadihi ila Ashhab an Malikin Qala kana Wahab ibnu Kaisan yaq'udu ilayna wa la abadan hatta yakula lana i'lamu annahu la yasluhu akhiru Hadhal amri illa ma aslaha awwalahu. Hal ini pun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau At-Tamhid. Nah, dengan sanatnya sampai kepada Ashab dari Malik bin Anas radhiyallahu anhu qala kata al-Imam Malik ibnu Anas kana Wahab ibnu Kaisan dahulu al-Imam Wahab ibnu Kaisan rahimahullah duduk yaq'udu ilaina Beliau duduk mengajarkan kepada kami, mengajarkan hadis, mengajarkan ilmu syar'i kepada kami walayakumu abadan dan beliau sedikit pun tidak akan pernah duduk meninggalkan kami mengakhiri majelis hatta yaqula sampai beliau menyampaikan ke, menasihat kepada kami i'lamu ketahuilah oleh kalian semuanya annahu la yasluhu akhiru au akhiru hadzal amri illa ma aslaha awwalahu tidaklah akan ya keadaan ini atau umat ini akan menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang telah memperbaiki dan membuat baik generasi awalnya, yaitu generasi para sahabat. Yaitu Al-Quran, sunnah bifahmi salafis salih, bifahmi sahabat Ini akan memperbaiki. Ini akan menjadi baik. Yang akan memperbaiki kondisi manusia kondisi umat manusia ini akan memperbaiki. nggak akan ada yang bisa memperbaiki ilah ada Kecuali ini. Dan tidak akan ada yang bisa apa mendatangkan kebaikan kecuali apa? Kecuali ini. Nah, Kultu, maka aku katakan. Taib, kultu yuridu ma'adha. Kata Ashab, aku berkata kepada Imam Malik bin Anas. Yuridu ma'adha, apa yang beliau maksud? Ya. Hadal amr apa yang beliau maksud? Kata beliau qala yuridu fi badil Islam. atau qala yuridu taqwa. Beliau berkata Malik bin Anas yang dimaksud oleh Wahab ibnu Kaisan ialah badil Islam, generasi awal umat ini. Generasi awal umat Islam. Yani para sahabat fi badil Islam. Awal mula kemunculan Islam dan generasinya itu generasi para sahabat au qala yuridu taqwa atau yang beliau maksud adalah ketakwaan maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah di masa bukan fitnah ataupun di masa fitnah terlebih lagi jangan tinggalkan ilmu karena memang yang menyelamatkan biidznillahi taala dengan seizin Allah Subhanahu wa taala seseorang berada di atas ilmu seseorang berada di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, di atas bimbingan wahyu, Al-Quran dan Sunnah, berada di atas manhajus salaf yang betul-betul ditopang ya oleh pilar utamanya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka oleh karenanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan ada di antara kita semuanya yang merasa tidak butuh terhadap ilmu. Jangan sampai ada di antara kita semuanya yang merasa nah, tidak butuh terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu senantiasa kita butuhkan kapan saja dan di mana saja. Entah kondisi ketika aman atau kondisi ketika datangnya fitnah. fitnah Fitnatus syubuhat wal fitnatus syahwat. Itu selalu kita butuhkan. Maka oleh karenanya ilmu tidak pernah putus dibutuhkan oleh umat manusia. Naktafi bihada, kita cukupkan sekian insyaallah taala mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan mulai memasuki uh, al-faslu ats-tsani pasal yang kedua yaitu marahil al-manhaj as-salafi tahapan-tahapan manhaj as-salafi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan memberikan uh, naam tambahan iman kepada kita semuanya dan semoga Allah Jalla wa ala memberikan Nah, taufik atas ilmu yang kita pelajari bersama untuk mengamalkannya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.